Nah, dan telah kita sampaikan bahwasanya syarah ini memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah syarah ini merupakan syarah pertama bagi matan Al-Ajurrumiyah. Dikarenakan pensyarahnya yakni Abu Zaid Al-Makudi ini mendapati anak dari penulis matan Al-Ajurumiyah. Beliau langsung meriwayatkan matan ini dari anak penulis. Nah, dan juga syarah ini merupakan syarah yang memiliki keistimewaan berupa ibarah yang jelas dan mudah untuk dipahami. Sehingga sangat cocok bagi para penuntut ilmu pemula. Nah, langsung saja kita masuk pada muqaddimatul muqaddimatus syarih. Pendahuluan dari pensyarah. Qala asy-syarih Al-Imam Al-Allamah Abu Zaid Abdurrahman Ibn Ali bin Salih Al-Makudi رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي قال الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الأدب وشرح صدورنا لفهم أسرار لسان العرب حتى اجتنينا من عاطر زهره ويانع ثمره ما جادت عليه العين واجتنينا من عرائس غرره ونفائس دراره ما تقر ما تقرب ما تقر به العين Segala puji bagi Allah yang telah menyinari hati-hati kita dengan mengetahui al-adab ya sastra sastra Arab dan telah lapangkan dada-dada kita untuk memahami rahasia-rahasia bahasa Arab sehingga kita bisa memetik ya buah buahnya ya dan bisa mendapatkan ya wangi bunganya yang membuat mata-mata menjadi baik dan kita enam bisa me memilih mutiara-mutiara yang berharga yang ada di dalamnya yang membuat mata menjadi sejuk. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil auhad akrami man, akrami man bu'itsa lil ibad wa afsahi man nataqa bid dad faradiyallahu an alihi al bararati wa ashabihi al khiyarati dan salawat dan salam Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau adalah orang yang rasul yang paling mulia yang diutus bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan merupakan orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keluarga-keluarga keluarga beliau yang baik dan para sahabat-sahabat beliau yang baik. Amma ba'd, adapun setelah itu qala fa inna min ajalli ma wudi'a fil Islam min al-ulum asy-syarifah wa akhbara anhu al-a'lamu min al-awdha' al-munifah ilm al-arabiyyah wal qiyasat an nahwiyyah maka sungguh di antara ilmu-ilmu yang mulia yang diletakkan di dalam Islam dan kaidah-kaidah yang tinggi yang dikabarkan oleh para ulama adalah ilmu al-arabiyah, ilmu bahasa Arab ya dan kaidah-kaidah nahwu. Iz biha yufhamu kitabullahi al-aziz wa yuhaqqaq. Sebab dengan ilmu ini ilmu bahasa Arab ya dan kaidah-kaidah nahwu bisa dipahami. Al-Qur'anul Karim wa yu'inu 'ala an-nutqi fi ma'anihi al wa yudaqqaq dan bisa membantu untuk mengucapkan atau menafsirkan makna-makna Al-Qur'anul Karim yang susah untuk dipahami. ويتضح بها من الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية ما تنبو عنه الأفهام dan dengan ilmu ini ilmu bahasa Arab dan kaidah-kaidah nahwu menjadi jelas ya makna-makna hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum-hukum syar'i yang susah untuk dipahami. وينفتح من مشاكلها وشوارد مسالكها ما يعرض من الإيهام والإبهام dan menjadi terbuka ya, dari sesuatu yang muskil, ya, sesuatu yang sukar untuk dipahami yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terbuka berupa sesuatu yang ibham, sesuatu yang tersamarkan. Fahuwa mimman amawahu bihi ala hadhil ummati duna sairil umam. Maka ilmu ini merupakan di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini tanpa umat-umat yang lain. Wa fis sa'adati arsakha qadamin. Dan dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka umat ini kebahagiaan dengan kuat. Qala wa qad ja'a fi fadlihi wa syarafi ahlihi min al-ahadits an-nabawiyyah wal akhbari dan sungguh telah datang dalam tentang keutamaan ilmu ini dan kemuliaan orang-orang yang mempelajarinya telah datang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam والحظ على تعلمه واستعمال تفهمه من وصايا العلماء والأخيار dan juga telah datang anjuran untuk mempelajari ilmu ini dan menggunakan pemahaman untuk memahaminya, memahaminya ya datang wasiat-wasiat para ulama dan orang-orang yang baik. Ma tambasitu lahul qara'ih ma tambasitu lahul qara'ihu wal khawatiru. Yang dengan sebab itu watak dan pikiran seseorang menjadi senang. Wala tafi ilmahu dawawin wad dafatir. Dan ilmu ini ilmu bahasa Arab ini tidak bisa dipenuhi oleh buku-buku. Ya, dikarenakan ilmu ini sangat luas. Qala wa inna min ahsani ma wudi'a fihi min al-muqaddimat al-mukhtasarati wal-lum'i al-mushtahirati muqaddimat al-shaykh lum al mushtahirati al-ustadh al-muhaqqiq al-muqri' al-mujawwid al-hisabi al-faradi فريد دهره ونخبة أهل عصره أبي عبد الله محمد بن داود As-Sinhaji urifa bibni Ajurrum dan sesungguhnya di antara matan-matan yang diletakkan dalam ilmu ini yang ringkas dan masyhur adalah matan yang ditulis oleh Syeikh Al-Faqih Al-Ustadz Al-Muhaqqiq Al-Muqri' Al-Mujawwid Al-Hisabi Al-Faradi ya beliau adalah ahli fiqih ya ahli tahqiq, ya ahli qiraah, ahli tajwid, ahli hisab, ahli faraid yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji yang ma'ruf dikenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Fahiyya miftahu ilmi lisan. Maka matan yang beliau tulis, ini matan Al-Ajurrumiyah, merupakan kunci ilmu bahasa Arab. Wa misbahu ghaibil bayan. Ya, dan dan lampu ya penjelasan wahiyya wa in kanat sahlatal ibarati al muthli wal isharati tahtaju ila tanbihi an ala mughlaqiha wa tatmimi musliha dan matan ini matan al-ajur muqaddimatul ajur rumiyah walaupun mudah bahasanya dan jelas contoh-contoh dan isyarat yang ada di dalamnya membutuhkan kepada tanbih ya terhadap ungkapan-ungkapan yang terkunci yang masih agak susah untuk dipahami dan membutuhkan untuk penyempurnaan contoh-contohnya. Qala fa wada'na 'alaiha syarhan syarhan al jirmi. Maka kami letakkan atas matan ini syarah penjelasan yang kecil bentuknya kathir al ilmi namun banyak ilmu yang terkandung di dalam syarah ini. La yamalluhun naziru wa la yazummuhul munaziru. Di mana orang yang melihatnya tidak akan bosan dan jemu dan tidak akan dicela oleh orang yang berdebat. Qala wa qad rawaitu fihi hadhihi al-muqaddimata an waladihi al-ustadz al-athir al-alim al-athhar Abi Muhammad Abdullah an walidihi al-madhkur. Dan sungguh aku meriwayatkan muqaddimah ini, matan al-ajur rumiyah ini dari anak ya dari anak dari anak dari Ibnu Ajurum yakni al-ustaz al asyir al-alim al-athhar Abu Abdullah Abu Abu Muhammad Abdullah Abu Muhammad Abdullah ini anak dari Ibnu Ajurum an walidihil mazkur dari ayahnya yang telah disebutkan tadi sehingga sanatnya Ali sanatnya tinggi Al Imam eh, Abu Zaid Abdurrahman Al Makudi dari anak Ibnu Ajurum yakni Abu Abu Muhammad Abdullah dari Ibnu Ajurum. Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. قال ورأيتها أيضا عن ولده الأستاذ المحقق الناظم البارع أبي عبد الله المدعو بمنديل dan aku juga meriwayatkan matan muqaddimah ini, muqaddimah al-Ajurumiyah ini dari anak Ibnu Ajurum yang lain. yakni al-Ustaz al-Muhaqqiq an-Nazim al-Bari' Abu Abdullah al-Mad'u bimindil. Ya, Ibnu Ajur memiliki anak yang lain, yakni Abu Abdullah yang disebut dengan Mindil. Beliau merawatkan dari jalan yang kedua ini, dari anak beliau yang kedua ini. Anis Syekh al Ustadz Al-Muhaqqiq Al nazim Al-Bari' Al-A'raf Abil Abbas Ahmad bin Hisbillah dari Syekh al Ustadz Al-Muhaqqiq Al nazim Al-Bari' Al-A'raf yakni Abu Abbas Ahmad bin Hizbullah an wadhi'iha Abi Abdullah Muhammad al-Madhkur dari penulisnya, penulis matan Al-Ajurrumiyah, yakni Abu Abdullah Muhammad yang telah disebutkan tadi, Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji yang dikenal dengan yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Wa qara'tuha alaihima qira'ata tahqiqin wa tadqiq. Dan aku membaca muqaddimah ini matan ini kepada keduanya dengan pembacaan yang tah, dengan membaca yang disertai dengan tahqiq dan tadqiq dengan ketelitian. Waha ana bihaulillahi wa quwwatihi asra'u fi ma qasadtu ilaihi musta'inan billahi alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Dan saya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan daya dari Allah Subhanahu wa taala aku akan mulai dengan apa yang aku tuju dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah aku kembali. Nah, ini mukaddimah dari muallif. Insyaallah taala kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang pada pembahasan kalam. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.